BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ini ya, sih, ini kainnya, ini pakaiannya. Aduh, jangan yang itu, Sri. Kenapa yuk? Pakaian ini bagus loh. Coraknya bagus, kembang-kembang, dan warnanya merah. Pasti Yunise cantik sekali kalau mengenakan pakaian ini. Tapi kulihat Yunise tidak pernah memakainya, hanya dilihat-lihat saja. Malah seringkali dibawa tidur, tapi tidak pernah dipakai. Ada apa Toyo? Tidak ada apa-apa. Hmm, aku memang belum ingin... Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Tahan! Berhenti! Hmm. Ada apa ini, ha? Mengapa kalian ribut-ribut? Orang ini sengaja mau masuk sarang persembunyian kita, Kang. Dan karena tidak mau dicegah, maka kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Kang. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. kawin di pondok kediaman Kiraksana Wolo sudah selesai. Pagi harinya, tampak beberapa orang tetangga membantu membersihkan halaman dan membenahi perabotan bekas pesta semalam. Kamar pengantin masih tertutup rapat daun pintunya. Setiningsi baru saja makan sepiring bubur, ditunggu Sri Gondang. Sementara Kilurah dan Nyilurah Jatisari duduk di serambi depan. Mereka ngobrol dengan Kiraksana Wolo beserta istrinya. Ya, kalau sakitnya sakit biasa ya, tidak apa-apa Kang Akso. Mm -hmm. Tapi kalau sakit karena terus-menerus ingat sama Den Mas Niko, kan jadi bagaimana ya? Uh, itu namanya sakit cinta, sakit asmara, susah dicarikan obatnya. Hmm. Aku juga sangat menyayangkan. Tidak tahu bocah itu. Jatuh cinta saja kok ya sama anak priayi. Mestinya dia biasa-biasa saja. Hmm. Seperti gadis-gadis desa yang lain itu loh. ya contohnya. Hmm. Senang sama pemuda desa yang sederajat. Pasti kan tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Dan kami hmm. sebagai orang tuanya pasti juga akan merasa ikut senang serta bahagia. Uh, iya, iya. Coba saja dicarikan jodoh Yulura. Siapa tahu sembuh. Siapa tahu dia bisa cepat melupakan Denmas Jatmiko. Iya, iya. Benar. Aku juga mau usul begitu. Dicarikan jodoh saja secepatnya. Dan kalau perlu, segera dikawinkan saja. Nanti kalau sudah punya suami, apalagi sudah punya anak, masa masih akan ingat terus sama Denmas Jatmiko? Hmm, <laughs> bagus juga usul kalian. Ada benarnya juga kok. Iya, iya. Iya, tapi apa kamu sudah punya pandangan calon yang cocok untuk gendok sih, Kilurah? Oh, ada, ada. Oh, ada. Punya, aku punya. Aku sudah punya pandangan. Oh. Setelah pamitan pada tuan rumah, Kilurah Jatisari dan istrinya kembali terguncang-guncang dalam gerobak kuda. Gerobak kuda yang mereka tumpangi meluncur perlahan-lahan semakin jauh meninggalkan batas desa sumber jati. Sebenarnya Nyilurah masih merasa kangen pada Setioningsi. Tapi karena Kilurah masih banyak tanggung jawabnya sebagai kepala desa, maka mereka tidak bisa berlama-lama. Di tengah perjalanan, mereka tak henti-hentinya membicarakan masalah anak gadis mereka, terutama sekali mengenai usul Kiratsona Wolo dan istrinya. Ah, bagus juga usul adikmu Rekso Nawolo itu nih. <laughs> Kenapa aku tidak pernah berpikir ke situ ya? Kalau Setioningse sudah punya suami, tidak akan ada masalah lagi. Dan Mas Jatmiko juga pasti sudah tidak <laughs> berminat lagi mendekatinya. Iya, tapi siapa? calon suaminya, Lurah? Lah, pokoknya ada, nih Ada itu siapa? Hmm? Kan ada namanya. Apakah dia masih sanak famili kita? Atau sama sekali orang lain? Atau bagaimana? Dia itu masih sanak saudaraku sendiri. Saudaramu yang mana, Kilura? Itu loh, si sabung Rono. Hah? sabung Rono? Iya. Sawung Rono yang katanya menjadi kepala rampok itu? Loh, Kepala rampok itu kan bapaknya. Anaknya kan tidak, nih. Sawung Rono itu punya anak laki-laki. Kamu pasti masih ingat. Kalau tidak salah lima tahun yang lalu dia pernah bertandang ke Jatisari. Ya, sekarang anak itu pasti sudah besar. Malah mungkin sudah cukup dewasa untuk punya seorang istri. Hah? Hmm, jadi Bapak tuh mau berbesanan dengan adik Bapak sendiri. Si itu, Sawung Rono itu. Iya. <laughs> Kukira itu langkah-langkah yang baik demi menyelamatkan anak perempuan kita. Hmm. Nanti di rumah kita bicarakan lagi. Tapi aku tidak punya pandangan lain kecuali anak laki-laki si Sawung Rono itu. Ya, ya, ya, ya. Setelah Kilurah dan Nyilurah pulang ke Jatisari, Setioningsi mencoba bangun dan duduk. Dia tampak sudah agak segar. Dia merasa tubuhnya gatal karena keringat yang tidak sempat dibersihkan. Karena itu dia ingin mandi. Pada saat garis itu tengah mengeramas rambutnya, Sri Gondang datang membawa beberapa potong pakaian dan kain. Ini ya, Ningsih, ini kainnya. Ini pakaiannya. Aduh, jangan yang itu, Sri. Kenapa yuk? Pakaian ini bagus loh. Coraknya bagus, kembang-kembang, dan warnanya merah. Pasti Yunise cantik sekali kalau mengenakan pakaian ini. Tapi kulihat Yunise tidak pernah memakainya, hanya dilihat-lihat saja. Malah seringkali dibawa tidur, tapi tidak pernah dipakai. Ada apa toh yuk? Tidak ada apa-apa. Hmm? Aku memang belum ingin memakainya saja. Hmm. hmm. Tolong ambilkan yang lain saja, Sri. Jangan yang itu. Yang warnanya hijau, ada garis-garisnya putih itu ya, Yu. Itu juga bagus kok. Hmm, yang mana saja lah, Asal jangan yang kamu bawa itu. Ya sudah, ini kainnya saya taruh di sini ya, Yu. Sri Gondang membawa kembali pakaian bercorak kembang-kembang dan berwarna merah. Pakaian yang pernah dipungut Miko dari sela-sela bebatuan di sungai dan dibawanya pulang ke dalam Katumenggungan kemudian dikembalikan lagi padanya. Setelah Sri Gondang tidak kelihatan lagi, Setionisih kembali membasuh rambutnya dengan air yang mengucur dari pancuran bambu. Saat itulah terdengar suara dari balik tanaman perdu yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Yuk, sini Kang Bindu? Kang Bindu, apa yang kamu lakukan di sini, Kang? Aduh, Ya Ningsih bagaimana tuh Sudah berhari-hari lamanya aku mencarimu yuk. Aku bertanya ke sana kemari yuk Akhirnya aku diberitahu sama orang jati tari Katanya Ki punya saudara di Sumber Jati. Namanya Ki Reksionawolo. Nah, lalu aku coba-coba ke sini. Eh, ternyata benar. Tapi iya, begitu ketemu kok sikap Yuni sih malah seperti itu. Aku jadi kecewa loh Jangan tersinggung Kang Glendung. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya heran bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini. Ya itu tadi baru saja ku ceritakan. Oh ya, bagaimana kabarnya Den Majat Niko Kang? ini tuh baru pertanyaan yang bagus yuk pertanyaan yang berbobot dan bermutu. Eh, sudah lama tidak ketemu, sudah lama diamuk api rindu. Harusnya muncul pertanyaan seperti itu tadi. Bagaimana kabarnya dan Mas Jatmiko, Kang Benjung? Wah, payah Yunisi. Dan Mas Jatmiko sepertinya benar-benar tidak bisa melupakan Yunisi. Aku lalu ditugaskan mencari sampai ketemu. Semula aku putus asa, yuk. Tapi akhirnya, usahaku tidak sia-sia. Oh ya, yuk. Ada berita besar. Berita baru dan besar. Berita yang sangat bagus. Pasti Yuningsi akan gembira mendengarnya. Berita mengenai siapa, Kang Blendung? Berita mengenai siapa lagi? Tentu saja mengenai Den Denmas Jatmiko. Sekarang Den Denmas Jatmiko sudah menjadi seorang perwira pasukan yuk. Pangkatnya Ronggo. Belum lama diadakan pesta syukuran di dalam kata Den Denmas Jatmiko berdandan sebagaimana layaknya seorang perwira muda. Waduh, yuk, gagah sekali. Tampak lebih tampan Pokoknya, kalau Yuningsi melihat, waduh, bisa ngeblak, bisa pingsan seketika. Hmm. Jadi Denmark Jatmiko sekarang sudah menjadi prajurit Mataram. Benar, Yu. Pangkatnya Ronggo. Anak buahnya 150 ribu orang. Lalu Kang Blendung kemari disuruh Denmas Jatmiko atau bagaimana? Aduh, Yuningsi ini bagaimana toh? Tentu saja beliau yang menyuruh. Beliau ingin ketemu Yuningsi. Katanya, kerinduannya sudah tidak dapat ditahan-tahan lagi. Aduh, hmm, bagaimana ya? Aku jadi susah kalau begini, Kang. Begitu melihat Kang Bandung, aku gembira, tapi campur sedih. Gembira karena seperti timbul kembali harapan baru. Dan sedih karena Aku tidak berani melawan kehendak orang tuaku. Ah, Kang Blendung tahu sendiri kan? Aku sampai diinsikan ke sumber jati ini. Ah, maksudnya supaya Denas Jatmiko tidak bisa menemuku lagi. Maaf, Yuningsi. Kalau memang Yuningsi cinta sama Denas Jatmiko, walau seberat apapun rintangannya, jalan harus ditempuh. Jangan mundur bareng setapak pun. Maju terus sampai akhirnya cita-cita Yuningsi bisa terwujud. Cinta harus diperjuangkan ini. Tidak bisa ditinggal tidur. Nah, sekarang tergantung Yuningsi sendiri mau bagaimana. Apa sudah mutung? Sudah putus asa dan benar-benar ingin berpisah dengan Denmas Hmm. Kalau memang begitu ya sudah. Aku kembali saja ke mata. Eh, eh, eh, tunggu, tunggu, tunggu kan. Tunggu dulu toh. Sebaiknya Yuningsi jangan ragu-ragu, biar nanti saya yang akan mengatur. Hmm, Kang Blendung bisa datang lagi ke tempat ini nanti sore selepas maghrib? Bisa, tentu saja bisa. Ah, baiklah, aku juga sudah tidak tahan lagi menang. Baiklah, aku juga sudah tidak tahan lagi menanggung rindu ingin sekali bertemu dengan Den Mas Niko. Nanti sore, kembali kemari lagi, Kang Bandung. Aku ingin menutup surat untuk Den Mas Niko. Ada yang datang. Ini yuk pakaiannya, saya bawakan yang hijau garis-garis putih. Sudah selesai keramasnya yuk. <laughs> Sudah, aku belum berani lama-lama bermain air. Masih terlalu dingin, Sri. Tadi ngomong sama siapa tuh yuk? Uh, ngomong sama siapa? Eh, maksudmu apa ya, Sri? Ya, tadi ku dengar Yunise sedang ngomong dengan seseorang. Ah, tidak ada yang ngomong, Sri. Oh, mungkin bukan Yunise yang ngomong. Soalnya tidak begitu jelas. Mungkin Warsiti, anak tetangga sebelah. Suaranya memang mirip Yunise. cerah, seekor kuda berlari kencang mengitari kaki sebuah bukit gersang. Kuda yang ditunggangi Kilurah Jatisari melaju meninggalkan debu beterbangan di belakangnya. Kilurah berkuda dengan pangkas dan berani. Maklum, pada saat masih mudanya dulu, dia pun seorang jawara atau pendekar yang cukup tangguh. Menjelang sore hari, Kilurah sudah tiba di desa terakhir, namanya Desa Delas. Kilurah tidak berhenti tapi mengarahkan kudanya ke atas, menuju lereng-lereng bukit yang tinggi. Ya! Ya, ya, ya, Jatisari menambatkan kudanya di bawah pohon, tak jauh dari sebuah batu yang sangat besar, yang disebut Watu Gajah. Dia berhenti sejenak untuk melepaskan lelah. Malam turun perlahan, bersamaan dengan gumpalan kabut yang menggelincir dari lereng-lereng atas. Kilurah baru saja akan beranjak pergi ketika dua bayangan berkelebat ringan. Ternyata mereka adalah dua orang laki-laki bertampang kasar dan berpakaian warna gelap. Kilurah segera memasang kuda-kuda dan bersikap waspada karena dia tahu dua orang laki-laki tersebut sangat tidak ramah. Eh, kamu siapa berani berkeliaran di waktu Gajah sini, ya? Uh, aku datang dari tempat yang jauh ke sana dari desa Jatisari. Aku ingin menemui adikku. Adikmu? Iya. Siapa namamu? Hmm. Aku ini seorang lurah. Panggil saja aku Ki Lurah Jatisari. Hmm. Lalu siapa nama adikmu itu? Siapa yang akan kamu temui? Namanya Sawung Rono. Hmm, sayangnya tidak ada di sini yang namanya Sawung Rono yang ada untuk bledek. Ah, <laughs> kalau begitu biarkan aku menemui untuk bledek itu. Aku tidak pernah mendengar kakang untuk bledek mempunyai seorang kakak yang menjadi seorang lurah. Pasti kamu hanya mengaku-ngaku saja. Mengaku saja. Hmm. Hmm. Mungkin dia punya maksud lain. Mungkin tujuannya memata-matai kita ingin tahu sarang persembunyian kita. Uh, kalau kalian memang tidak percaya ya sudah. Tapi tolong antarkan aku menemui untuk Bledek sekarang juga. Sombong. Kamu pikir kamu siapa minta diantar-antar segala? Huh? Pangkatmu hanya seorang lurah, sudah sombong. Begini saja. Lebih baik kamu kembali saja. Percuma kamu naik ke atas. Ke tempat sarang persembunyian untuk Bledek karena dia tidak akan mau, tidak akan sudi menerimamu. Maka kusarankan cepat pulang supaya nyawamu tidak terancam. Uh, <laughs> kalian jangan membuat kesulitan, ya. Aku datang kemari dengan maksud baik. Sudahlah, Kilora. Kau peringatkan sekali lagi. Cepat tinggalkan tempat ini. Atau kami akan memaksamu pergi. Ah, sebenarnya sudah lama sekali aku ingin berhenti bermain keras. Tetapi karena tingkah laku kalian sangat menggelitik hatiku, ya terpaksa. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Salahkan diri kalian sendiri. Orang ajar. Berdebah. berani sekali dia meremehkan kita. Ha? Ayo, sambut saja. Tidak usah diberi ampun. Ini memang tugas kita. Setiap orang yang tidak dikenal harus dibereskan. Ayo, lihat. jati Jatisari melayani setiap serangan dua orang laki-laki bertampang kasar ini. Rupanya mereka adalah kawanan tambah. Pertarungan semakin lama semakin seru. Karena tidak sabar, kawanan rampok mencabut senjata tajam. Kilurah Jatisari tidak tinggal diam. Dia pun segera mencabut pedang pendeknya. Sekarang jurus-jurus mereka menjadi lebih berbahaya. Setiap saat, di antara mereka bisa terbunuh. Dua kawanan rampok kesal sekali karena kilurah Jatisari mampu bergerak lebih lincah serta lebih gesit. Suatu saat, mereka menyergap hampir bersamaan. lunak berkelit dunia sambil membabatkan pedang pendeknya. Hampir saja salah seorang musuhnya kena tebas lehernya. Tapi pada saat itu, terdengar sebuah teriakan lantang. Tahan! Tahan! Berhenti! Hmm. Ada apa ini, ha? Huh? Mengapa kalian ribut-ribut? Orang ini sengaja mau masuk sarang persembunyian kita, Kang. Dan karena tidak mau dicegah, maka kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Kang. Oh, maaf, Kisanak. Saya ingin tahu ada tujuan apa Kisanak datang kemari. Hmm? Ah, ah, aku hanya ingin menemui adikku. Ah, jangan percaya, Kang Satang. Dia ingin mengelabui kita. Oh, iya. Oh. Dia mengaku saudara tuanya Kakang untuk ledek. Uh, ah, sebentar, sebentar. Kalian diam dulu. Jangan ada yang bicara. Eh, uh, Kisanak, siapa nama adikmu itu? Uh, dia nama aslinya Sawung Rono. Tapi di mana-mana dia lebih dikenal sebagai Untu Bledek. Uh, eh, sebentar. Kalau begitu, apa Kisanak yang bernama Sawung Joyo? Benar. Aku Kilurah Jatisari. Nama asliku Sawung Joyo. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ki Satang, salah seorang kawanan rampok, ternganga keheranan menatap kilurah Jatisari. Rupanya dia dapat mengenali begitu kilurah Jatisari menyebut nama aslinya. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-21 serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai pelindung, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Elsa Surya sebagai Kilura, Ivan Rose sebagai Nyelura, Guritno sebagai Kisdatang, Edi Dosa sebagai Kirekso, Ari Guritno sebagai Nyirekso, dibantu oleh Ashari dan Tato, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. 大沙么？